Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya. Pada satu saat saya sholat duhur berjamaah, kemud- eh, hanya ada satu soft, satu soft. Tapi banyak ada 10 orangnya lebih lah. Apa yang terjadi bahwa pada sholat duhur itu imamnya lupa. Eh, sebetulnya empat rakaat tapi lima rakaat. Kemudian makmum baru teringat setelah salam. Setelah salam mau wirid, baru ingatlah tadi semuanya ingat bahwa tadi itu lima rakaat. Yang saya pertanyakan, apakah sholatnya perlu diulang atau tidak? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada seseorang melakukan sholat berjamaah kemudian imamnya lupa dilihat tentang kelupaan ini akan tapi yang jelas di saat imam lupa sehingga lupanya imam itu bisa membatalkan sholat biarpun tidak membatalkan sholat akan tapi meninggalkan sunnah-sunnah -sunnah Seharusnya tasyahud awal tiba-tiba tidak tasyahud langsung berdiri. Atau tiba-tiba nambah rokaat atau tiba-tiba nambah ruku. Yang jelas, jika kita menemukan imam itu salah, maka bagi kaum pria wajib mengingatkan dengan bertasbih, dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Agar tahu kalau dia salah. Sebab mungkin sekali dia adalah lupa manusia, sehingga ada disyariatkan sujud sahwi setelah itu nanti. Jadi mengingatkan imam itu harus. Kalau kita tahu. Kemudian jika wanita bertepuk tangan. Kalau lima orang prak, semuanya kan tahu. Cuman tepuknya disunahkan untuk punggung tangan dengan punggung agar berbeda dengan tepuk sorak hore. Tepuknya begini. Nah, begitu. Itu bagi wanita. Baik, kemudian jika imam tersebut diingatkan seperti yang ditanyakan, sholatnya sudah empat rakaat. Tiba-tiba diingatkan masih saja berdiri. Jangan dipastikan kalau dia itu salah. Mungkin dia itu ada yang ingat tadi fatihahnya tidak kebaca sehingga dia harus nambah satu rakaat. Tapi secara lahir menurut kita itu rakaat yang kelima. Maka setelah kita mengingatkan kita tidak boleh ikut Sebab kalau kita ikut mengikuti amalan yang menurut dugaan kita salah. Karena sholat duhur hanya empat rakaat, loh kok lima? Berarti kita tidak boleh mengikuti. Ada dua pilihan buat makmum. Yang pertama adalah intidor, nunggu dengan khusnudon mungkin imamnya ada yang kurang sehingga imam berdiri mungkin fatihahnya kurang sehingga imam berdiri lagi kemudian sujud kemudian tahiyat assalamualaikum bareng atau langsung niat pisah karena imam tiba-tiba berdiri lagi, maka saya tidak. Saya cukup empat rakaat. Karena saya tidak boleh menambah roh rakaat. Jika kita sadar kalau ini rakaat yang kelima kok ikut, batallah sholat kita. Lah sekarang ini hebat lagi, sak makmumnya juga lupa. Ini jos ini. Kebanyakan duit mungkin ya. Sak makmumnya lupa ini. Sehingga setelah Assalamualaikum ngomong, tadi sholat berapa rakaat? Kayak lima. Oh lima, lima, lima. Ya sudah, karena lupa semuanya, ya tidak dosa semuanya dan sah semuanya nggak usah diulang semuanya cuman antik ini ya nggak usah diulang semuanya baik selesai itu jika kita itu eh, lupa lupa